min ruku' Kita telah berbicara pada pelajaran sebelumnya dari takbiratul ihram sampai pelajaran tentang ruku' minhad mana dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai kepada perkara ruku' ونتم بارك الله فيكم هدي رسول الله بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة وفي هذا الدرس إلى التسليم Dan insya Allah pada halaqah ini kita akan menyempurnakan cara Rasulullah صلاة إن شاء الله Ta'ala. بعد القيام من الركوع واداء الذكر المعلوم يخر المصلي ويهوي ساجدا مكبرا Setelah orang yang melakukan salat berdiri dari ruku setelah menyelesaikan zikir yang disebutkan pada waktu itu hendaknya dia turun dan juga bersujud pada tanah. Mukabbiran, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. وعند نزوله للسجود يقدم يديه قبل ركبتيه Dan tak kala dia turun untuk bersujud, dia memulai dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. وهذا اقرب وذلك لان صحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كانوا يفعلون ذلك على عهده dan ini adalah perkara yang lebih dekat kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian karena para sahabat radhiyallahu anhum dahulu melaksanakannya di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhum anna Rasulullah alaihi salatu wasallam كان إذا رفع ظهره من الركوع رفعوا ظهورهم ثم إنهم لا يخرون سجدا حتى يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من السجود Dan telah sabit, telah benar dari para sahabat bahwa dahulu mereka setelah mereka mengangkat pundak-pundak mereka dari ruku, mereka tidaklah turun untuk bersujud kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetap dalam keadaannya sujud. Yaqulu ahaduhum lam yakun ahaduna tanabbah yuhni dhahrahu hatta yaqa nabi alaihi salatu wasalam sajida. Berkata salah seorang di antara kalangan sahabat radhiyallahu anhum bahwa dahulu kami tidaklah menggerakkan pundak kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sujud. وانحناء الظهر من القائم لا يكون إلا إذا مد يديه كي يصل إلى السجود Dan pergerakan pundak seseorang tidaklah bergerak kecuali orang tersebut telah memulai tangannya menuju tempat dia bersujud. أما إذا كان النزول على الركبتين فإنه لا يحتاج إلى انحناء الظهر Adapun apabila sujud tersebut dimulai dengan kedua lutut, maka tidak diperlukan untuk menggerakkan pundak. Membungkuk apa? Nah, maka tidak perlukan untuk membungkuk- membungkukkan punggung. انظر إلى حال المصلي عند نزوله للسجود يكبر المصلي حين نزوله وينزل على يديه قبل ركبتيه الله أكبر فإنه عندئذ ينزل على اليدين قبل الركبتين أما إذا نزل على الركبتين إذا نزل على الركبتين قبل اليدين انظر إلى هيئته في النزول فلا يحتاج الأمر إلى انحناء الظهر والصحابة يحكون لنا أن أنهم كانوا يحنون ظهورهم لينزلوا إلى السجود فدل ذلك على أنهم ينزلون على أيديهم قبل ركبهم فالحاصل في هذا الحاصل في هذا أن نزول المصلي يكون على اليدين قبل الركبتين Kesimpulan dari perkara yang telah disebutkan bahwa turunnya orang yang melaksanakan sujud di waktu dia bersolat adalah dimulai dengan kedua tang telapak tangannya. عند أن يسجد المصلي فإنه عندئذ يسجد على سبعة آراب على سبعة أعظم Dan tak kala seorang yang salat bersujud, maka sesungguhnya pada waktu itu dia bersujud di atas tujuh tulang. السجود على هذه السبعة الآراب والأعظم واجب بل لا يكون سجودا صحيحا إلا بالسجود على هذه السبعة Dan sujud di atas tujuh perkara ini adalah wajib dan tidak akan sempurna sujudnya seseorang atau tidaklah benar atau sah sujud seseorang kecuali apabila dia bersujud di atas tujuh perkara tersebut. هذه سبعة الأعضاء بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال على الوجه وأشار إلى أنفه Dan tujuh perkara ini Rasulullah SAW telah menjelaskannya, فدل هذا yaitu di atas wajah, wa asya- kemudian men- mengisyaratkan kepada hidungnya. فدل هذا على أنه يجب على الساجد المصلي إذا سجد أن يسجد على جبهته وعلى أنفه maka ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sujud wajib untuk dia itu bersujud di atas dahinya dan juga hidungnya. بعض الناس يخطئ في سجوده فإذا به إذا سجد يسجد على أعلى جبهته ويرفع أنفه فأنفه لا يمس محل السجود وهذا خلاف السنة Sebagian orang yang melakukan sujud telah melakukan kesalahan. Tak kala dia bersujud, dia bersujud di atas dahinya yang paling atas sehingga dia mengangkat hidungnya sehingga tidak menyentuh tanah. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الأعضاء الأخرى فقال والكفان الكف اليمنى والكف اليسرى Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang yang da- sebagian dari yang tujuh itu adalah kedua telapak tangan, yang kanan dan juga yang kiri. فيجب على المصلي عند السجود أن يبسط الكفين على محل السجود Maka wajib atas orang yang melakukan sujud untuk dia melapangkan kedua telapak tangannya pada tempat dia bersujud. بعض الناس يخطئ فإذا به إذا سجد ربما سجد على أصابعه أو قبض يديه وهذا خلاف السنة Sebagian manusia salah dalam melaksanakan sujud. Di antara mereka ada yang salat, malah ada yang bersujud di atas jari-jarinya dan di antara mereka ada yang menggempalkan tangannya sehingga mereka sujud seperti ini. السنة للساجد إذا وضع يديه في محل السجود أن يجافي أن يباعد بين مرفقيه وجنبيه Orang yang melaksan orang yang melaksanakan sujud hendaknya dia menjauhkan antara kedua sikutnya dari kedua sayapnya. Sayap sini ya, sikut. Hah? Dari kedua sisinya. فيكون المرفقان بعيدان عن الجنبين بعيدان عن الجنبين وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Maka hendaknya kedua siku itu terjauh dari apa tadi ini? Dari dari kedua sisinya dan ini adalah petunjuk atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يباعد بين مرفقيه عن جنبيه حتى يشفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu menjauhkan antara kedua sikunya dari kedua sisinya sampai para sahabat yushfiqu alaih merasa kesian. هذا الوضع يتأتى للمصلي إذا كان يصلي منفردا أو إماما Dan keadaan seperti ini dilaksanakan orang yang sujud atau orang yang melaksanakan sholat apabila dia adalah seorang yang sholat sendirian ataupun dia adalah seorang imam. Amma idha kana mu'tamman an yaminihi man yusalli wa an yasarihi man yusalli rubbama la yatamakkanu min يتمكن من هذا الوضع فيحتاج إلى أن يقارب بين مرفقيه وجنبيه حتى لا يضايق إخوانه المصلين عن يمينه ويساره Adapun apabila dia ber, dia salat berjamaah maka di sampingnya ada seseorang dan sebang, samping kirinya ada seseorang dan juga samping kanannya ada seseorang ah, maka dia membutuhkan untuk dia lebih dekatkan agar orang yang di samping kirinya ataupun samping kanannya tidaklah terganggu. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام العضوان من الأعضاء فقال والركبتان Kemudian Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua tempat atau dua tempatnya seseorang untuk sujud. Yang lainnya adalah kedua lututnya. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصدور القدمين Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa mada sudur qadamain bagian depan dari eh, sudut mada merapatkan kedua telapak kaki نعم merapatkan ujung kaki إذا فالمصلي إذا سجد فإنه يسجد على سبعة آراب على سبعة أعظم وهي الوجه مع الأنف والكفان والركبتان وعلى الركبتين وعلى صدور القدمين هذه سبعة أعظم Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud atau melakukan sujud di atas tujuh Mada di atas tujuh anggota sujud. Yang pertama adalah wajah, yaitu dahinya dan juga hidungnya. Yang kedua adalah kedua telapak tangannya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua lututnya. Kemudian yang terakhir adalah bagian depan atau jari-jari kakinya. والسجود على هذه السبعة الأعظم واجب dan sujud di atas tujuh tulang tersebut adalah wajib. بعض الناس يخطئ فإذا به إذا سجد يسجد على ستة أعظم فقط Sebagian manusia melakukan kesalahan dalam di waktu dia bersujud. Pada pada faida bihi kemudian tak kala dia bersujud, dia hanya bersujud di atas enam anggota sujud saja. faida sajada fa innahu yasjudu wa yarfa'u ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Tak kala dia bersujud, dia mengangkat salah satu dari kedua kakinya di atas yang lain selainnya. وعندئذ سجد على ستة أعظم وهذا خلاف الواجب Dan tak kala atau pada saat itu dia bersujud di atas enam tempat-tempat sujud dan ini adalah tidak sesuai dengan yang diwajibkan. وبعض الناس أيضا يخطئ فيسجد على خمسة أعظم فقط Dan sebagian juga manusia bersalah dalam melakukan sujud. Di mana dia itu sujud di atas lima anggota sujud saja. فإذا سجد فإنه يرفع رجليه فلا يسجد عليهما Di mana apabila dia bersujud, dia mengangkat kedua kakinya, kemudian dia tidak bersujud dengannya. وهذا خلاف السنة بل هو محرم Dan ini adalah tidak sesuai dengan sunnah, bahkan perkara tersebut adalah haram. العبد إذا سجد فعندئذ يعتدل في سجوده Seorang hamba apabila dia bersujud, maka hendaknya pada dia bersujud dia itu melakukan ke- i'tidal فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda i'tadilu bis sujud beriktidallah kalian di waktu sujud فإن المصلي إذا سجد ينبغي ألا يمتد يمتد جدا في السجود حتى ينظر إليه الناظر كأنما هو نائم karena sesungguhnya orang yang salat tidak pantas untuk dia itu memanjangkan sujudnya sampai seakan-akan orang yang melihatnya dia adalah orang yang tidur وأيضا المصلي إذا سجد لا ينقبض وينكمش حتى يضع ذقنه بين ركبتيه Demikian juga hendaknya orang yang melakukan sujud tidaklah dia itu merapatkan antara mata anggota-anggota badannya sampai seakan-akan jidatnya tersentuh dengan lututnya. فإن هذا يبين حال الكسلان الخامل Dan ini adalah seakan-akan menjelaskan tentang seseorang yang malas. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام كل مصلي أن يعتدل في السجود فلا يمتد جدا ولا ينكمش وينقبض ولكن بين ذلك Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk orang yang melakukan sholat agar dia tidak sangat memanjangkan waktu dia bersujud dan juga tidak sangat memendekkannya. Dan, Ala- dan juga mewasiatkan untuk i'tidal yaitu di antara kedua-duanya. العبد المصلي إذا سجد فإنه يسبح الله عز وجل Seorang hamba apabila dia itu sholat ataupun sujud maka hendaknya dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن ذلك أنه يقول سبحان ربي الأعلى Dan dari doa-doa yang disebutkan di waktu sujud adalah untuk dia menyu- mengucapkan subhana rabbiyal a'la. وهذا من أدلة علو الله عز وجل على السماء Dan ini adalah satu dalil yang menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. وأيضا المصلي في سجوده يدعو الله عز وجل ويناجيه Dan juga orang yang melakukan salat, tatkala dia bersujud, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bermunajat kepadanya. ويتضرع له وينكسر بين يديه Dan hendaknya dia itu tunduk dan juga patuh di antara di atau di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة والمسلمين أن يكثروا من الدعاء في السجود Oleh karena itu, Rasulullah SAW berwasiat agar umat ini ataupun kaum muslimin untuk mereka itu berdoa di waktu mereka sujud. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقرب ما يكون العبد أقرب ما يكون العبد بين العبد. إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dekat seorang hamba dan juga kepada Rabbnya adalah di waktu dia bersujud. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. فيستحب للمصلي في سجوده أن يكثر من دعاء الله ومناجاة الله وسؤال الله عز وجل فإنه أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا Maka dianjurkan untuk orang yang melakukan sujud agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermunajat kepadanya dan juga meminta karena sesungguhnya tempat itu adalah tempat yang paling dekat antaranya juga antara Allah Subhanahu wa taala. As-sujud syarafuhu azim. Sujud itu memiliki kemuliaan yang agung. Wa ajruhu kabir. Dan pahala yang besar. Bal qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, "Innaka ma sajadta lillahi sajdah illa rafa'aka Allah biha darajah." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu sujud saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat dengannya engkau derajat, satu derajat. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لذلك الصحابي الذي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada seorang sahabat yang di mana sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku dekatkan denganmu. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tolonglah aku untuk dirimu sendiri untuk agar engkau memperbanyak sujud." فالسجود فضله عظيم واجره كبير ينبغي للمسلمين ان يكثروا من الصلاه صلاه النافله ليكثروا ايضا من السجود والدرجات في الجنه. Maka sujud adalah keutamaannya sangatlah agung dan juga pahalanya sangatlah besar. Maka dianjurkan untuk orang yang untuk seseorang hamba untuk memperbanyak salat-salat yang nafilah, salat-salat yang sunnah agar dia mendapatkan derajat yang tinggi. نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المصلي ان يسجد وان يشابه في سجوده ببسط يديه انبساط الكلب فيضع كفيه مع ساعديه مع مرفقيه على ارض السجود Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk seorang hamba apabila dia bersujud agar dia itu tidak serupa dengan anjing yang dimana dia itu melebarkan tangannya atau melentangkan tangannya yang dimana tangannya itu terletak dan terletak rapat dan juga lengannya kepada tanah. بعد بعد السجدة الأولى يرفع المصلي ra'sahu minha mukabbiran. Setelah sujud yang pertama, maka hendaknya orang yang melakukan sujud mengangkat kepalanya sambil bertakbir. وعند رفعه من السجدة الأولى يعتدل المصلي في رفعه من سجدته ويرفع أيضا يعتدل في صلبه بين السجدتين dan setelah orang tersebut mengangkat kepalanya hendaknya dia beriktidal sebagaimana dia duduk maka di antara dua sujud بين السجدتين بين السجدتين antara dua sujud فالمصلي إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يعتدل جالسا Maka orang yang melakukan salat tak kala dia mengangkat kepalanya dari dia bersujud, maka hendaknya i'tidal beriktidal sementara itu berduduk. بعض الناس يخطئ Sebagian manusia melakukan kesalahan. فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى فإنه لا يعتدل جالسا Tak kala dia telah mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, dia Dan- itu tidaklah beriktidal di waktu dia ber, di waktu dia duduk. ولكنه يرفع قليلا ثم يعود فيخر ساجدا للسجدة الثانية Demikian karena orang tersebut mengangkat sedikit saja, kemudian dia bersegera untuk sujud yang kedua. وهذا خلاف السنة dan ini adalah penyelisihan terhadap sunnah. Bal hadha muharram. Dan bahkan ini adalah perkara yang haram. Bal qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yuqim sulbahu fi ruku'ihi wa sujudih bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan pundaknya sulbihi tak kala dia ruku dan juga tak kala dia itu duduk المصلي إذا جلس بين السجدتين فإنه عندئذ يجلس على الرجل اليسرى وينصب رجله اليمنى seorang yang salat tak kala dia sujud ma- tak tak kala dia duduk di antara dua sujud maka pada waktu itu dia duduk di atas kakinya yang kiri dan juga menegakkan kakinya yang kanan وهذه الجلسة تسمى بجلسة الافتراش dan duduk ini adalah duduk yang dinamakan dengan duduk al-iftirash. Lianna al-musalli yaftarishu rijlahu Karena orang yang melakukan perkara tersebut membentangkan kakinya yang kiri. al إذا جلس بين السجدتين فإنه عندئذ يضع يديه على ركبتيه. Maka seorang yang salat apabila dia sujud di antara dua sujud, meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya. وتكون الكفان على الركبتين والفخذين تكون الكفان مبسوطتان Dan juga kedua telapak tangannya tak kala dia letakkan di atas kedua pahanya ah, adalah eh, mada terbentang واثناء جلسته بين السجدتين يدعو رب العالمين بكلمتين dan di waktu dia duduk maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua doa فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي maka dia mengatakan Rabbighfirli Rabbighfirli Allahumma wahai Allah ampunilah aku wahai Allah ampunilah aku ولا دليل على الزياده dan tidak ada dalil di atas tambahan dari dua kalimat tersebut ثم يسجد المصلي السجده الثانيه مثل السجده الاولى مكبرا kemudian orang yang melaksanakan duduk di antara dua sujud itu kemudian sujud seperti bagi- sebagaimana dia sujud di pat- kali yang pertama seraya mengucapkan Allahu Akbar بعد السجده الثانيه يرفع المصلي راسه مكبرا Setelah sujud yang kedua, maka orang tersebut mengangkat kepalanya seraya mengucapkan Allahu Akbar. ويجلس للاستراحه فلا ينتصب قائما مباشره Kemudian dia duduk untuk dia beristirahat, maka hendaknya dia tidak langsung berdiri, وجلسه الاستراحه جلسه خفيفه تكون بعد الرفع من السجده في الركعه الاولى للقيام الى الركعه الثانيه dan duduk istirahat adalah duduk yang sebentar, yang dimana perkara tersebut terjadi tak kala orang tersebut hendak berdiri dari rakaat pertama kepada rakaat yang berikutnya. فقبل ان ينتصب قائما يجلس جلسه يسيره Maka sebelum dia berdiri kepada rakaat yang berikutnya hendaknya dia duduk dengan duduk yang sebentar. ثم بعد ذلك يقوم معتمدا على يديه وينتصب قائما Kemudian setelah itu hendaknya dia itu beriktimat atau menyandarkan kedua tangannya sebelum dia berdiri. Bertumpuk kepada kedua tangannya. وبهذا تمت الركعة الأولى Dengan perkara tersebut selesailah rakaat yang pertama. يقوم المصلي للركعة الثانية فيصليها كما صلى الركعة الأولى Kemudian orang orang salat tersebut berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Kemudian dia melaksanakan rakaat yang kedua tersebut seperti dia melaksanakannya pada rakaat yang pertama. فيقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن ثم بعد ذلك يكبر راكعا Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah dan juga sedikit dari surat yang lainnya. Kemudian setelah itu dia kemudian ruku seraya mengucapkan Allahu Akbar. ويرفع يديه كما تقدم في الركعة الأولى عند الركوع Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang telah lalu sebelum dia melakukan ruku. بعد الركوع كما تقدم في الركعة الأولى يرفع المصلي صلبه رافعا من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يرفع يديه أيضا كما تقدم setelah orang yang telah melakukan rukuk tersebut melakukan rukuknya maka hendaknya sebelum dia mengangkat sulbnya yaitu pundak punggungnya naam dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana dilaksanakan seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami لمن حمده ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع يخر المصلي ساجدا كما سجد في الركعة الأولى Kemudian setelah orang yang melakukan rukuk tersebut telah sempurna berdirinya, maka hendaknya dia turun kemudian melaksanakan sujud. Sebagaimana dia sujud di kali yang pertama. بعد السجدة الأولى يرفع ظهره من السجدة مكبرا Setelah sujud yang pertama, orang tersebut mengangkat kepalanya menuju kepada sujud, maka berju- duduk di antara dua sujud seraya mengucapkan Allahu Akbar. يعتدل في سجوده ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي Dia beriktidal di waktu dia duduk seraya mengucap duduk. Di waktu dia duduk seraya mengucapkan Rabbil Rabbighfirli, wahai Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku, wahai Rabbku, ampunilah aku. Yasjudu as-sajdah tsaniyah mukabbiran. Kemudian dia bersujud yang kedua seraya bertakbir. Yarfa'u min as-sajdati tsaniyah mukabbiran. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua serayak dia bertakbir. ويجلس حينئذ جلسة الافتراش المعلومة Kemudian pada waktu itu dia duduk dengan duduknya duduk yang disebut dengan duduk iftirash yang telah maklum. لكنه في هذه الحالة يتشهد التشهد الأول Maka pada waktu ini dia itu bertasyahud dengan tasyahud yang pertama. عند جلوس المصلي للتشهد فإنه عندئذ يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى Tak kala dia sujud, tak kala dia duduk untuk tasyahud al-aula, maka dia meletakkan kedua telapak kanan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. وأما بالنسبة ليده اليمنى يشير بإصبعه السبابة السبابة إلى الأمام Adapun dengan telapak tangannya yang kanan, maka dia itu menunjuk dengan jari telunjuknya kepada arah ke depan. عند الإشارة بالسبابة لا يحركها لا يحركها Tak kala dia menunjuk dengan jari telunjuknya, maka hendaknya dia tidak menggerakkannya. Dia tidak menggerakkannya. لأن التحريك جاء في رواية وهي شاذة Karena menggerakkan jari telunjuk datang dari suatu hadis yang dimana hadis tersebut adalah riwayat yang syadzah والشاذ من قسم ضعيف dan syadz adalah bagian dari bagian hadis yang dhaif. شذ بها زائدة ابن قدامة وخالف رواة كثيرين Yang syadz dalam hadis tersebut adalah Sa'id bin Qudamah, Zaidah. Zaidah bin Qudamah dan dia menyelisihi riwayat mada rawi-rawi yang lainnya yang banyak. بالنسبة لبقية الأصابع أصابع الكف اليمنى فإنها تكون كلها مقبوضة إلا هذا الأصبع السبابة فإنه يشير إلى الأمام maka tak kala dia mada tak kala dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, maka hendaknya jari-jari selain jari telunjuknya itu dia genggam. تنبه لهذين الأصبعين الوسطى وإصبع الإبهام تنبه فلهما عند الإشارة ثلاث حالات Maka perhatikanlah antara dua jari ini, jari tengah dan juga jari telunjuk. Karena tak kala jari tengah dan juga jari telunjuk. Ibu jari. Al-ibham. Antara ibu jari dan juga jari tengah karena keduanya adalah memiliki tiga tiga cara tak kala dia itu mengisyaratkan tangannya. الحالة الأولى ما ذكرناها من القبض Cara yang, قبض الأصابع إلا السبابة cara yang pertama apa yang telah kita sebutkan yaitu untuk dia meng- menggenggam semua jarinya kecuali jari telunjuknya. الحالة الثانية التحليق أن يحلق بين الوسطى والإبهام أن شر. يحلق بين الوسطى والإبهام هذه الحالة الثانية Cara yang kedua yaitu agar dia itu menggandengkan antara melingkarkan antara tangan eh, jari tengahnya dengan jari telunjuknya Ibu- dengan jari te- ibu jarinya. الحالة الثالثة أن يضع الإبهام الإبهام يضعه وضعا على الوسطى فهي تختلف عن الحالة الأولى لأن الأولى قبض وهذه الحالة الثالثة مجرد وضع Cara yang ketiga, dia hanya sekedar meletakkan ibu jarinya pada jari tengahnya. Berbeda dengan cara yang pertama, yang dimana dia itu melingkarkannya. Adapun yang ketiga adalah dia hanya sekedar meletakkannya. بعد الفراغ من التشهد يكبر المصلي قائما للركعة الثالثة Setelah dia selesai dari tasyahud, maka orang yang sholat itu bertakbir, kemudian itu berdiri untuk rakaat yang ketiga. وعند القيام للركعة الثالثة يرفع يديه كما تقدم في الصورة الأولى الله أكبر Maka tak kala dia itu telah melak- berdiri, dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana telah disebutkan yang lalu. يقوم المصلي للركعة الثالثة من صلاته Kemudian orang tersebut telah masuk pada rakaat yang ketiga dari salatnya. فيصليها كما تقدم في الصور الأخرى من الركوع والسجود Maka dia se- men- melakukan rakaat tersebut sebagaimana dia telah melaksanakannya dari rukuknya dan juga dari sujudnya. لكنه في هذه الحالة بالنسبة للقراءة يقرأ سورة الفاتحة ولا يزيد عليها Melainkan a- atau akan tetapi pada saat yang seperti ini atau pada rakaat yang ketiga ini hendaknya dia hanya mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah dan juga tidak me- dan tidak menambahkannya. بعد الفراغ من القراءة يركع المصلي قائلا الله أكبر Setelah orang yang salat itu telah selesai dari membaca Al-Fatihah, maka orang tersebut ruku seraya bertakbir. بعد الركوع المشروع يرفع المصلي ظهره قائلا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد Setelah dia melakukan ruku sebagaimana dengan ruku yang syar'i, maka dia mengangkat kepalanya seraya dia berucap sami Allahu liman hamidah. بعد الاعتدال قائما في ركوعه يخر المصلي ساجدا للسجدة الأولى Setelah orang tersebut telah berdiri dengan sempurna, kemudian dia hendaknya turun dan bersujud. بعد السجدة الأولى يرفع المصلي رأسه من السجدة الأولى ليجلس بين السجدتين يرفع رأسه مكبرا Kemudian setelah dia melaksanakan melaksanakan sujud yang pertama, dia mengangkat kedua mengangkat kepalanya untuk dia duduk di antara dua sujud seraya dia bertakbir. بين السجدتين يقول المصلي رب اغفر لي رب اغفر لي Di antara dua sujud, orang yang melakukan salat tersebut mengucapkan Rabbi firli, Rabbi firli. يسجد المصلي السجدة الثانية Kemudian مكبرا orang yang salat tersebut kemudian salat pada sujud yang kedua seraya dia bertakbir. بعد السجدة الثانية في هذه الركعة الثالثة يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية مكبرا ويجلس للاستراحة في الصلاة الرباعية Setelah dia melakukan sujud yang kedua, kemudian- kemudian mengangkat kepalanya, hendaknya dia sujud, dia duduk untuk istirahat pada rakaat atau pada salat yang rubaiyah. بعد جلسة الاستراحة ينتصب المصلي قائما معتمدا على يديه Setelah dia melaksanakan duduk istirahat, maka orang yang melakukan salat tersebut mana tadi? Berti, mana, bertumpu pada kedua tangannya, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang keempat. يقوم المصلي للركعة الرابعة Kemudian orang yang salat tersebut telah masuk pada rakaat yang keempat. فيصليها كما صلى الركعة الثالثة Maka dia hendaknya me- melakukan salat tersebut atau rakaat tersebut sebagaimana dia telah melaksanakan rakaat yang ketiga. فيقرأ سورة الفاتحة ولا يزيد عليها Maka dia membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak menambahkan di atasnya. ثم يركع مكبرا رافعا يديه كما تقدم Kemudian dia itu ruku seraya dia bertakbir sebagaimana dia lakukan sebelumnya. Allahu Akbar. بعد الركوع وتمكنه في ركوعه يرفع المصلي ظهره من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ورافعا يديه Setelah dia ruku, maka dan kemudian dia itu sempurna rukuknya, dia mengangkat kepalanya seraya mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. بعد رفع المصلي ظهره من الركوع يعتدل قائما maka setelah dia mengangkat kepalanya dari ruku maka hendaknya dia itu berdiri dengan sempurna بعد ذلك يخر المصلي ساجدا السجدة الأولى مكبرا مكبرا maka setelah itu orang tersebut turun dan sujud sebagian dia sujud yang pertama atau sujud yang pertama seraya dia bertakbir بعد السجدة الأولى وتمكنه من سجوده يرفع راسه مكبرا Setelah sujudnya yang pertama dan dia telah tamakkun dalam sujudnya, dia mengangkat kepalanya seraya dia bertakbir. يجلس بين السجدتين ومعتدلا في سجوده. Kemudian dia duduk di antara dua sujud dia, dia menyempurnakan duduknya. Wayastawing yastawin fi jalsatihi. Kemudian itu lurus di waktu dia duduk. Wa aydan yaqulu rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Dan juga dia mengucapkan rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Ba'daha yasudu lis-sajdati ats-tsaniyah mukabbiran. Setelah itu dia kemudian sujud untuk yang keduanya seraya dia bertakbir Allahu Akbar. بعد السجدة الثانية يرفع المصلي راسه مكبرا setelah dia sujud yang kedua orang yang salat tersebut mengangkat kepalanya seraya dia bertakbir Allahu Akbar بعد هذا الرفع مباشرة يجلس للتشهد الأخير setelah dia mengangkat kepalanya maka seraya dia langsung duduk untuk tasyahud yang terakhir. لكنه في هذه الجلسة يجلس جلسة تسمى بجلسة التورك. Melainkan pada duduk yang kali ini dia duduk sebagaimana dengan duduk yang disebut dengan jilsat tawarruk. جلسة التورك هو أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. Adapun duduk tawarruk adalah untuk dia menegakkan kaki kanannya dan juga memasukkan kaki kirinya di bawah betisnya, betisnya yang kanan. هذه سنة ثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini adalah sunnah yang benar dari Rasulnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وهذه لا تكون إلا في التشهد الثاني لا في التشهد الأول. Dan ini tidak ada dilakukan kecuali pada tasyahud yang kedua. Tidak dilakukan pada tasyahud yang pertama. وهذه الجلسة مستحبة للمصلي. Dan ini atau duduk ini adalah dianjurkan untuk orang yang melakukan salat. سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا. Baik dia itu adalah seorang imam ataupun dia adalah makmun ataupun dia adalah orang yang melakukan salat sendirian. وسواء كان ذكرا أو أنثى baik dia itu laki-laki maupun perempuan لكن ينبغي أن نتنبه لأمر هام هام melainkan perlu untuk kita memperhatikan suatu perkara yang penting إذا كان هنالك ضيق بين المؤتمين yaitu apabila di sana terjadi kesempitan atau uh, enam antara orang yang melakukan salat إذا كان هنالك ضيق في الصف itu apabila terjadi kesempitan di waktu di, di dalam saf وعندئذ لا يتمكن المصلي من التورك إلا بأذية أو اتكاء على أخيه الذي عن يساره maka pada waktu itu dia tidak mampu untuk melaksanakan uh, duduk tawarruk kecuali untuk dia itu kecuali dia melaksanakan gangguan kepada saudaranya ataupun dia itu bersandar kepada saudaranya yang ada di sebelah kirinya. فإذا كان التورك عندئذ يؤدي إلى أذية لأخيك المصلي الذي عن يسارك فلا تتورك. Apabila di waktu itu duduk tawarruk itu mengganggu pada saudaramu yang ada di samping kirimu, maka hendaknya kamu tidak melaksanakannya. لأن التورك مستحب. Karena duduk tawarruk adalah dianjurkan. وأذية المسلم محرمة. Dan mengganggu seorang muslim adalah perkara yang haram. يجلس المصلي للتشهد ثم بعد قراءته للتشهد يستعيذ بالله جل وعلا من أربع Orang yang melakukan salat tersebut setelah dia melakukan tasyahud yang terakhir dia ber, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم Maka dia mengucapkan wahai Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam ومن عذاب القبر dan dari siksaan kuburan di dalam kubur ومن فتنة المحيا والممات dan dari fitnah kehidupan dan juga kematian ومن فتنة المسيح الدجال dan juga dari fitnahnya Al-Masih Dajjal هذه أربعة أمور أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله جل وعلا منها في صلاتنا dan empat perkara ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut di waktu kita melakukan salat. الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأربع في الصلاة واجبة dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini adalah wajib. بعد التشهد يدعو وبعد الاستعاذة من أربع يدعو المصلي بما شاء يدعو الله عز وجل Setelah dia menyelesaikan tasyahud yang terakhir dan juga setelah dia bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara tersebut, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. linafsihi ولأهله ولأولاده ahlihi Hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk keluarganya dan juga untuk anak-anaknya. Yad'u Allah lil muslimina wal muslimat. Dan juga hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Yad'u Allah bi khairiyyid dunya wal akhirati. Makanya hendaknya dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kedua kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yad'u Allah bima syaa Ataupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dihendaki. بعد ذلك يسلم المصلي لينصرف من صلاته Setelah itu orang yang salat tadi melakukan salam untuk dia itu selesai dari salatnya. يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار Kemudian dia melakukan salam ke arah kanannya, kemudian dia melakukan salam ke arah kirinya. عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله Dia melakukan salam ke arah kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dan juga dia melakukan salam ke arah kirinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. هذه هي الصيغة المشهورة Ini adalah bentuk yang terkenal وهنالك صيغ أخرى dan di sana ada bentuk cara salam yang lainnya. ذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي yang di mana Syekh Al-Allama Al-Albani rahimahullah telah menyebutkannya dalam kitabnya yang disebut dengan sifat salat Nabi. عند التسليم عن اليمين وعن اليسار يستحب للمصلي أن يسلم ويلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده هكذا وإذا سلم عن يساره يلتفت عندئذ حتى يرى بياض خده هكذا Dianjurkan untuk orang yang, seorang yang salat apabila dia melakukan salam agar dia itu berbalik ke arah kanannya sampai dilihat bagian pipinya seperti ini. Kemudian juga dianjurkan apabila dia melakukan salam ke arah kiri agar dia mengembalikan wajahnya sampai dilihat pipinya bagian kiri seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi بعض الناس يخطئ في صلاته Sebagian manusia melakukan kesalahan di waktu salatnya. فعند التسليم يسلم an yaminihi muharrikan li ra'sihi. Tak kala dia melakukan salam, tak kala dia mengucapkan salam, dia menggerakkan kepalanya di waktu dia melakukan salam. Fayaf'alu hakadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian hadza khilafus sunnah. Kemudian dia melakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah dan ini adalah penyelesaian dari sunnah. ومنهم أيضا من يخطئ فيحرك رأسه عند تسليم عن اليمين وعن اليسار بهذه الصورة فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا خلاف السنة dan di antara mereka juga melakukan kesalahan tawakala dia menggerakkan kepalanya ke arah kanan dan dia bersalam kemudian dia melaksanakan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ومنهم من يخطئ أيضا في صلاته فيسلم عن يمينه ويضم الكتف وأيضا عن يساره ويضم الكتف فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا خلاف السنة dan di antara mereka juga melakukan kesalahan di waktu mereka salat tak kala mereka orang tersebut melakukan salam dia menyatukan antara pipinya juga dengan pundaknya Maka dia melaksanakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini juga adalah termasuk penyelisihan sunnah. wa ومن الأئمة أيضا من يخطئ فيسلم إلى الأمام وهو في جهة القبلة ثم ينحرف يمينا ثم يسلم إلى الأمام ثم ينحرف شمالا فيقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وينحرف وهذا خلاف السنة Dan juga di antara para para para imam mereka melakukan kesalahan di waktu mereka salat yaitu tak kala dia melakukan salam dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sedangkan wajahnya mengarah kiblat kemudian menghar- menggerakkan kepalanya fayaqul kemudian dia berkata assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dan ini juga termasuk penyelesaian sunnah وعند التسليم والانصراف من الناس ايضا من يخطئ فاذا به عند التسليم والانصراف يحرك يديه بهذه الصوره وربما مال عند التسليم قائلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وهذا خلاف السنه dan juga di antara orang yang melakukan salat melakukan kesalahan di waktu dia salat tak kala dia hendak untuk selesai dari salatnya, yaitu tak kala dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dia menggerakkan kedua telapak tangannya seperti ini. Nah, ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد نهى عن هذا وقال اسكنوا في صلاتكم dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari perkara tersebut. Kemudian dia ber, seraya berkata, uskunu fi salatikum, tenanglah kalian di waktu kalian bersalat. بعض أهل البدع والأهواء كغلاة الشيعة يضربون أفخاذهم قبل الانصراف من الصلاة Di antara sebagian dari ahlul bid'ah dari pemimpin-pemimpin dari kaum Syiah, mereka itu mendolimi paha-paha mereka sebelum mereka itu berpaling dari salatnya. ويتهمون جبريل عليه السلام بأنه خان الرسالة. Kemudian juga mereka itu menghina Jibril atau menuduh Jibril bahwa Jibril alaihi salam berkhianat dalam menyampaikan risalah. يعتقدون ان الرساله لعلي بن ابي طالب فخان جبريل فجعلها لمحمد Mereka meyakini bahwa ka- adalah risalah itu untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Jibril berkhianat dan mena- menant- mendatangkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا شك ان هذا زيغ وضلال Dan tidak diragukan lagi, ini adalah suatu penyimpangan dan juga kesesatan. بعد الفراغ من الصلاة والانصراف منها يجلس المصلي لأذكار ما بعد الصلاة setelah orang yang melakukan salat tersebut selesai dari salatnya maka hendaknya dia duduk untuk dia menyebutkan adhkar setelah dia melaksanakan salat أول الأذكار بعد الانصراف من الصلاة ظاهر الأحاديث أنها التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر atau akthar min dhalik atau nahwu hadha Dikir yang pertama yang disebutkan oleh orang yang telah selesai melakukan salat sebagaimana yang telah nampak pada hadis-hadis yang ada adalah untuk dia menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar atau lebih dari perkara tersebut. لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام البخاري وغيره قال ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير Sebagaimana datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dari selainnya bahwa beliau berkata, dahulu kami tidak mengetahui selesainya rasul, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir. بعد ذلك يستغفر الله عز وجل ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله Kemudian setelah itu hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak tiga kali. Kemudian mengucap seperti seraya dia mengucapkan atau dia mengucapkan Al- astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام Kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. من الناس من يزيد لفظا فيقول واليك السلام وهذا خطا ولا يستقيم Dan di antara manusia mereka menambahkan satu kalimat lagi yaitu wa minkas salam wa ilaikas salam dan ini adalah tidak sesuai. Ba'da dzalika yaqra'u ayat al Kemudian setelah itu hendaknya dia membaca surat mata ayat al-kursi. Fadlu qira'ati ayat al-kursi ba'da salawati 'azimun jiddan. Keutamaan membaca surat ayat al-kursi setelah melakukan salat adalah sangatlah mulia. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت رسول الله صلى Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah atau setiap kali dia salat atau setelah dia salat maka tidak akan tidak ada yang menghalanginya untuk dia masuk surga kecuali kematian. أيضا من أذكار ما بعد الصلوات ان يسبح الله عز وجل ثلاثا وثلاثين وان يحمد الله ثلاثا وثلاثين وان يكبر الله ثلاثا وثلاثين Dan juga dari zikir setelah melaksanakan salat adalah untuk orang tersebut bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali, kemudian ber, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali. هذه تسعة وتسعون Ini adalah 99 له أن يتم المئة إما بالتكبير فيقول الله أكبر تمام المئة dan untuknya atau dianjurkan untuknya dia menyempurnakan 100 baik itu dengan ucapan takbir waha dan ini adalah penyempurnaan dari kes- yang 100 وله أيضا أن يتم المئة بغير التكبير ولكن بالتهليل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير dan boleh juga untuknya untuk menyempurnakan yang ke-100 bukan dengan takbir melainkan dengan tahlil yaitu untuk dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir وكل هذا ثابت عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan perkara yang kita sebutkan ini adalah thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذكر بعد الصلوات لا يكون بالصوت الجماعي Dikir atau berzikir setelah melaksanakan salat tidaklah dilakukan secara berjamaah. الصوت الجماعي في الأذكار بعد الصلوات ليس من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Dikir berjamaah setelah melaksanakan salawat salat bukanlah dari petunjuknya atau dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل هي من البدع المحدثة التي حذر منها العلماء Melainkan perkara tersebut adalah bid'ah ataupun juga perkara yang baru dalam agama Allah yang di mana para ulama menganjurkan mada mentahdir dari perkara tersebut atau melarang dari perkara tersebut. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بالسنة وأن يحذر من البدعة Maka wajib bagi setiap orang muslim dan juga muslimah untuk mereka menjauhi dari perkara dari setiap perkara bid'ah dan juga perkara yang muhdats. من الأذكار بعد الصلوات أن يسأل الله عز وجل وأن يدعوه بما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه dan juga dari setelah melakukan salat maka dianjurkan untuk dia berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu faqad qala an-nabiy alaihi salatu wasalam ya Muad inni la uhibbuka fillah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Muad radhiyallahu anhu wahai Muad sungguh aku mencintaimu karena Allah فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة maka hendaknya engkau tidak mah meninggalkan untuk mengucapkan setiap kali engkau selesai salat اللهم أعني على ذكرك Allahumma a'inni ala dzikrik wahai Allah bantulah aku atau tolonglah aku untuk mengingatmu wa syukrik dan juga untuk bersyukur kepadamu ala wa syukrik untuk bersyukur kepadamu wa husni ibadatik wa husni ibadatik yaitu untuk engkau menolongku memperbaiki agak ibadahku dzikrun 'allamahu ذكر li mu'adz bin jabal wa huwa ta'limun lil ummati ajma'in dan ini, ini adalah satu zikir yang Rasulullah zikir yang agung yang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dia juga adalah ta'lim pelajaran untuk kita semua. هنالك أذكار أخرى بعد الصلوات ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di sana juga masih ada beberapa azkar yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لها كتيبات وكتب أخرى Telah ditulis pada perkara tersebut kitab-kitab yang kecil dan juga kitab yang lainnya. قد جمعنا مجموعة من ذلك في كتاب حصن المؤمن Kami telah mengumpulkannya dari perkara-perkara tersebut dalam satu kitabnya beliau Husnul Muslim. المؤمن Husnul Mu'min. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجمعنا في فسيح جنته كما جمعنا في هذه الساعة وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل شكرا شو سألوا؟ Ya, yang ada خلنا نسأل بدون بدون من أحب أن يسأل يسأل والذي يشتي يخرج يخرج yang mau keluar silahkan, yang mau bertanya silahkan. نية يسأل بارك الله فيكم عن إحضار النية اتجاه المصلي إلى المسجد هو نية في الصلاة اتجاه المصلي إلى الوضوء هو اتجاه للتطهر من أجل الدخول في الصلاة وهكذا فلا دليل على أنه إذا أقبل على صلاته يقول نويت أن أصلي هذه الصلاة أو نحو ذلك التلفظ بالنية بدعة محدثة